Al-kalam yang diinginkan dalam ilmu usul ini bukan kalam seperti yang diinginkan dalam ilmu nahu. Al-kalam yang bagi kemarin di sini terbagi menjadi dua. Al-kalam yang sifatnya khabari, kemudian kalam yang sifatnya insya'i. Paham ya? ya? ada yang kalam bentuknya khabar, ada kalam yang bentuknya insya'. Adapun al kalam khabari itu adalah kalam yang memungkinkan disifati dengan apa kemarin? Disifati dengan bisa dibenarkan atau bisa juga didustakan. Paham ya? Nah, barakallahu syaratnya. Kecuali kalau itu kalamnya siapa? Kalam Allah dan Rasulnya itu wajib dibenarkan. Paham ya? Kemudian kalau kalamnya itu adalah kalam nam yang bersumber ha? dari orang yang apa? Yang pendusta seperti mengaku menjadi nabi dan semisal setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka apa? wajib ditolak, wajib didustakan. Atau kalam yang ber, berkaitan dengan perkara yang mustahil. Nah, ya, perkara yang mustahil baik secara akal pun juga seperti itu. Tetap ditolak seperti istimna baina nakibain. Berkumpulnya adalah dua sesuatu yang berapa? Berlawanan. Dalam satu dalam satu kedipan mata dan juga dalam satu waktu itu tidak mungkin. Paham sama ya? Nah, kemudian yang ketiga kemarin apa? Kalam yang misalkan dia itu bisa disifati dengan nah barakallahu fikum dibenarkan atau didustakan kan ya, dengan cara yang dikuatkan salah satu di antara keduanya lebih kuat dibenarkan atau lebih kuat didustakan itu misalkan kabar tentang seseorang yang nah barakallahu fikum datang ya, yang sebelumnya orangnya hilang misalkan nah sebelumnya orangnya hilang kemudian kita kasih kabar jaa zaidun nah, Z telah datang nah itu bisa jadi dibenarkan bisa jadi apa nah ditolak barakallahu fikum itu secara pembagian yang beliau sebutkan di sini Nah, sesuai dengan koordinat yang ada. Sekarang kita kembali ke pembagian yang inti yaitu masalah kalam terbagi menjadi dua al khabari kemudian sekarang kita masuki yang al insya'i qala al muallif rahimahullah taala wal insya'u ma la yumkinu an yusafa bisidqi wal kadhib aw al kadhib nah Kalam insya itu adalah sebuah kalam yang tidak memungkinkan untuk disifati. Nah, barakallahu dengan benar atau dengan dusta. Jadi enggak boleh kita katakan kamu berdusta atau kamu benar itu kan nggak bisa. Paham ya? Cuma jawabannya nanti bisa dikatakan na'am atau la gitu biasanya. Paham ya? Atau mengerjakan perintah tersebut. Karena kata beliau, wa minhu al-amru wa nahyu. Nah, di antara kalam insya itu bentuknya adalah al-amru wa nahyu Perintah dan apa? Dan larangan. Perintah dan larangan. Kaqouli ta'ala seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an." Beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan sekali-kali kalian bersekutu atau mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Ada perintah itu wa'budu ada larangan la tusyriku. Ini namanya apa? Insya'i. Eh? Namanya jumlah syariah di sini. Mau tidak mau imam merealisasikan atau mewujudkan atau menolak kan itu. Karena di situ apa? Tidak bisa disifati dengan kamu benar, kamu dusta. Kamu ya? Adanya perintah dan larangan. Nah, itu adalah isya. Pamulung belum sore ya? Jadi kalau ada perintah dan larangan itu, itu kalau khobari atau insya'i, insya'i. Paham ya? Nah, pamulung sore ya? Kalau kalamnya berupa larangan atau perintah seperti itu namanya kalam syaib dan khabari. Kita aja sudah. Kan? Waqad dan kalamu khabaran insya'an. Waqad yakunu kalamu khabaran insya'an bi ibarain. Terkadang sebuah kalam itu bentuknya khabar tapi insya dia. lihat ini. Berarti dobel ini kan terkadang sebuah kalam itu khobar tapi ternyata maknanya insya itu loh. lain ditinjau dari dua sisi atau dua sudut pandang. Kalian ya, ditinjau dari dua sudut pandang, terkadang kalamnya itu sobat tapi insya kita lihat sini. Kasiyahi al-uqud al seperti nah bentuk-bentuk persak eh, bentuk-bentuk transaksi yang sifatnya lafaz. Paham ya? Seperti bentuk-bentuk transaksi yang sifatnya atau bentuknya adalah lafaz transaksinya itu. Misal bi'tu apa bi'tu? Perhatian. Bi'tu aku apa? menjual. Kobil tuh aku menerima. Nah, ini barakallahu fikum ini kan bentuknya pengabaran. Itu aku telah menjual. Kemudian kobil tuh aku telah menerima. Bang ya? Nah, seperti ini kalau kita telusuri itu bentuknya di insya. Bi atau Iqbal misalkan seperti itu. Nah, bang ya? Nah, Fa'inha maka sesungguhnya lapor tersebut bertibari dalam pihak khabar. Maka sesungguhnya lafaz tersebut perhatikan ya. ditinjau dari penunjukan terhadap apa yang ada pada al-abid akid nah, adalah orang yang melakukan transaksi tersebut adalah khabar pengkabaran enggak dia itu aku telah menjual wakabil itu aku telah menerima nah ditinjau dari orang yang melakukan transaksi itu kabar bukan? kabar wabitibari namun ditinjau dari tarotu bil abdi nah hasil atau buah yang ditimbulkan dari transaksi tersebut alaiha insya'un itu adalah insya karena nah tidak bisa lagi di dalam kadabta atau sadakta kamu benar atau kamu nah dusta misalnya seperti itu ini ditinjau dari dua sisi nah bentuknya kelihatannya khobar tapi ternyata dia di situ nah karena dia karena ditinjau dari dua sisi sisi pertama itu dari orang yang melakukan transaksi aku aku sedang jual. Nah, ini ya bentuknya. Wa itu aku sudah menerima barangnya. Ini bentuknya apa? ya. Tapi maknanya dari sisi apa? Buah yang dihasilkan. Paham ya? Atau pengaruh dihasilkan daripada transaksi tersebut adalah insya. Nah, adalah insya. Kita lihat sini. Waqad ya'ti Al-kalam al khabar wal murad bihi insya wa bil aqs li faedah. Ini menjelaskan yang atasnya. Dan sungguh terkadang datang sebuah kalam itu bentuknya khabar tapi yang diinginkan adalah insya adalah insya Paham ya? Nah, tapi kalau yang pertama tadi kan dua sisi. Yang sebelumnya tadi tinjau dari dua sudut pandang. Kalau ini langsung dilihat langsung. Terkadang datang sebuah kalam itu bentuknya khabar tapi yang diinginkan adalah insya wabil aks atau sebaliknya li faedah dikarenakan sebuah faedah perhatikan kan? contohnya sekarang yang bentuknya adalah khabar tapi maknanya insya maknanya perintah perhatikan misal awal contoh yang pertama qaulu ta'ala adalah firman Allah Subhanahu wa taala ini nanti bentuknya khabar ya tapi maknanya apa insya maknanya adalah perintah perhatikan wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru dan para wanita yang mereka telah diceraikan yatrabbasna bentuknya khabarnya awa padahal maknanya di situ adalah insya'i perintah hendaknya mereka menunggu masa iddah menunggu diri, diri mereka tiga kali suci perintah enggak? maknanya perintah insya bentuknya khabar ya eh? maknanya intabirna, hendaknya nah kalian menunggu yang tadirna ya nah faqalu yatarbasna bi suratul khabar maka firman Allah taala yatarbasna bentuknya khabar wal muradu biha al amr ya kan tapi yang diingat di situ adalah al amr perintah nah perintah itu insya bukan insya apa faedahnya perintah? faedahnya wa faedatu dzalika fungsinya faedahnya tujuannya takidu fi'il ma'mur bih untuk penguat menguatkan perbuatan yang diperintahkan itu tadi. Baik benar-benar diperintahkan itu. Para wanita yang menceraikan suaminya, nah barakallahu fiikum cerai yang mana ini? Cerai yang mana ini? Cerai yang rajmi atau yang bain? Hmm? Yang rajmi. Ya, tolak pertama, tolak kedua itu nanti masih menunggu hendaknya dia menunggu diri-diri mereka dalam artinya masa iddahnya itu tiga kali suci. Paham ya? Adapun kalau sudah setelah bain, perceraian yang sebenarnya berpisah, mau nggak mau dia harus berpisah. Kemudian itu nanti apa? Ada rinciannya tersendiri. Kalau seandainya dia diceraikan dalam keadaan posisi hamil, maka iddahnya sampai melahirkan, ya enggak? Tapi kalau tidak bagaimana? Kalau saat ini mau kembali ke suami pertama, syaratnya dia harus menikahi laki-laki lain kemudian ceraikan. Dan setelah itu pun menunggu lagi iddahnya. Seperti itu. Tapi kalau para wanita yang diceraikan dalam keadaan belum pernah dukhul, maka tidak ada masalah untuk mereka. Paham itu ya, ya? Yang belum tidak pernah dukhul dalam artian menikah nikah cuman belum dukhul itu loh. ya? Belum berhubungan suami istri, maka seperti itu apa? Tidak ada iddah bagi dia. Langsung nikah silahkan. Nah, tapi kalau ditinggal mati suami, ada dua rincian. Kalau para wanita Para istri yang tinggal sama suami ada dua rincian. pertama kalau seandainya dalam keadaan hamil, iddahnya sampai melahirkan. Tapi kalau dalam keadaan posisi tidak hamil, maka 4 bulan 10 hari. Paham ya? Nah, itu. Itu semuanya rinciannya disebutkan dalam al al Karim. Sekarang kita lihat sini. Wa faidatu dari faedahnya apa? Ta'kidu fi'il ma'mur bih. Menguatkan eh, agar dikerjakan perkara yang diperintahkan tersebut. Paham ya? takkidu fi'lil ma'mur bih menguatkan nam dilakukannya atau dikerjakannya perkara yang diperintahkan tadi itu apa itu ya tarabasna agar para wanita tersebut menunggu diri mereka selama tiga kali suci paham ya nah berikutnya hatta ka'annahu amrun waqi' hingga-hingga nama terkenal hingga seakan-akan apa seakan-akan lafaz tersebut adalah perintah yang benar-benar terjadi itu Amun. Nah, padahal lafaznya bukan perintah itu kan lafaznya yatarabbasna karena khabar pengkabaran dari maknanya perintah itu maknanya na'am yatahaddatsu anhu Nah, yang diceritakan tentangnya kasifatil min sifatil ma'mur, seperti seperti salah satu sifat daripada sifat-sifat yang diperintahkan. Ini kembali kepada yang terlepas tersebut. Bentuknya adalah khobar, tapi maknanya apa? Insya perintah. Paham belum? Ya, Pak. Contoh sebaliknya wa al contoh sebaliknya. قوله تعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم perhatikan situ syahidnya nanti ولنحمل bentuknya ada lamul amr di situ ada amr lamul amr fungsinya merintahkan enggak bentuknya insya Allah maknanya khobar nanti lihat sini وقال الذين كفروا dan orang-orang kafir mereka berkata amanu kepada orang yang beriman ittabi'u ikutilah oleh kalian sabilana jalan kami wal nahnu khatayakum kami yang akan memikul dosa-dosa kalian gayanya seperti itu orang-orang kafir mengatakan gitu ikuti jalan kami kami yang akan memikul eh dosa-dosa kalian bukan perintah di sini kalau diartikan wal nahmil perintah kan nggak cocok tapi maknanya khabar pengkabaran bahasa lah yang akan memikul dosa-dosa kalian kamu belum ah sekian nah fakalu wal nahmil bi suratul amr dengan bentuk perintah di sini wal muradu biha al khabar. Namun yang diinginkan di sini adalah khabar ayat wa nahnu nahmil dan kami yang akan memikul atau membawa dosa-dosa kalian. Wa faidul dzalik, kaidahnya apa seperti ini kaidahnya? Tanzilu syai' al mukhbar anhu mendudukkan sesuatu yang dikabarkan tentangnya manzilatul manzilatul mafruḍi al mulzam bihi. Nah, perhatikan, tanzilus syai' mendudukkan sesuatu yang dikabar tentangnya al makhluk eh, al-mulzam bihi. Nah, seperti kedudukan yang diwajibkan yang ditekankan untuk melakukan. Paham ya? Atau untuk dilakukan. Perhatikan sini sekarang. Jadi tujuannya faedahnya apa faedahnya? Faedahnya itu adalah semula lafadznya amar atau perintahan. Paham ya? Cuman maknanya itu adalah khabar. Fungsinya adalah Untuk mendudukkan sesuatu yang dikabarkan tersebut seperti kedudukan seakan-akan perkara yang yang dilazimkan, yang diharuskan yang terjadi tersebut. Maksudnya bagaimana? Maksudnya mau tidak mau pasti dia mikul. Enggak mungkin dia orang kafir ngomong orang orang-orang yang beriman, kamu ikuti jalan kami. Kamu nanti yang, yang mikul ya, enggak, enggak mungkin dia ngomong, kamu nanti yang mikul sendiri. Ya, ini untuk, mengelabui mereka mengatakan kami akan mikul dosa-dosa kalian. Paham belum ya? Nah, karena mau tidak mau dia tetap mikul itu loh orang kafir tersebut. Nah, dan nanti kalau seandainya mereka orang yang beriman itu ikut jalan mereka, ya baru memikul. Paham ya? Karena ada dosa itu. Nah, mikul dosanya masing-masing dan plus yang orang kafirin tadi malah double dia mikulnya. Soalnya dia menunjukkan pada jalan yang tidak benar. Ya kan? Nah, barakallahu fikum man sanna fil Islam sunatan sayyatan falahu wizruha gitu. wa wizru man amila biha. Paham sama ya? Nah, jadi kita sudah selesaikan al-kalam khabari dan al-kalam al-syar'i. pada para fikum, al-kalam al-khabari itu pada asalnya adalah al-kalam nah para fikum yang bisa disifati dengan apa? dibenarkan atau disahkan. Kalau insya'i itu sifatnya adalah perintah dan larangan yang hukum asalnya tidak bisa disifati dengan dibenarkan atau di, didustakan. Nah, kemudian inti yang kita ambil dalam pembahasan seperti ini adalah apa? Adalah berkaitan masalah kalamullah jalla wa ala. Bahwasanya sana ada kalamullah jalla wa dan juga kalam Rasulnya itu mau tidak mau harus dibenarkan. Kemudian dari kalam dari kalangan kalamnya orang kafir para pendusta itu mau tidak mau harus ditinggalkan. Paham ya? Harus ditinggalkan, harus didustakan. Nah, baik orang yang mengaku nabi atau orang-orang yang mengatakan perkara secara akal tidak mungkin bersatu, paham ya seperti istimah baina naqibain, eh, bertemunya atau berkumpulnya dua sesuatu yang berlawanan tapi dalam satu ketukan satu waktu. Nah, semisal itu. Ada pun ini fungsinya fungsinya fungsinya menunjukkan itu adalah perintah atau larangan saja. Paham ya? Kalau itu larangan atau perintah berarti syai. Nah, ya, seperti itu. Sekarang baru pembagian yang berikutnya. Al-haqiqatu wal majaz. Nah, ya, ini juga agak pusing-pusing dikit tapi santai aja. Nah, karena kalam itu ada yang hakikat, ada yang majaz. Aslinya loh, aslinya kalau kita telusuri itu dulu-dulunya nggak ada majaz-majaz seperti ini. Yang membuat ini biasanya ahlu kalam, al-falasifah, nah, yang mereka itu nah para kalafiku mengandalkan otak anu, mengandalkan apa akal-akal mereka, mengandalkan akal-akal mereka. Nah, sehingga terbagi dari hakikat dan majas. Misalkan ya, nah, Oh ubudullah ini ucapan Abdullah ini perintah ini hakikat atau majas ini? Benar-benar diperintahkan atau enggak itu Sama mereka juga dia istilahnya sama mereka diubah-ubah itu Nah, akhirnya ada yang namanya kalam majas, ada kalam yang hakikat. Kalau yang hakikat mesti seperti apa? Seperti nah barakallahu fikum eh, Zaidun qaimun, hakikat Zaid berdiri. Nah, yang majas seperti apa yang majas? Yang majas seperti misalkan <clears throat> Zaidun kal tadi. Zaid itu seperti singa. Itu singa beneran atau apanya yang diinginkan? Ternyata keberaniannya ini majas untuk mereka. tapi ya? Cuma nanti yang sahih barakallahu kalau laisa hunaka majazun la fil kita wala fil sunnah wala fil arabiyah. Semuanya hakikat ini. Paham ya? Tidak ada majas, tidak dalam Al-Qur'an, tidak dalam As-Sunnah, tidak pula dalam bahasa Arab, enggak ada majas. Terus bagaimana kalau seperti misalkan <coughs> Allah Ta'ala berfirman was'alil qaryata dan bertanya bertanyalah kalian kepada negeri apakah negeri bisa berbicara atau yang dimaksud adalah penduduk negeri nah berarti najas kata malaikat berarti najas ini kita katakan tidak itu kembali ke urus dalam artian yang diinginkan di situ tidak mungkin kalau yang namanya bertanya kepada penduduk kepada, kepada, kepada negerinya tapi penduduknya kembali ke hakikat. Karena nanti hakikat ada tiga. Hakikat urfiyah, hakikat yang sesuai dengan apa? Ada istiadat tempat atau ada istiadat itu nah atau kebiasaan kemudian ada yang hakikat secara lugawiyah bahasa ada yang hakikat secara syar'iyah nanti nah barakallahu fiikum kita lihat nanti ya qala al-muallif al-haqiqatu wal majaz wa yanqasimu al-kalamu min haythu al-isti'mal ila haqiqatin majaz Fungsinya al-mu'alif mungkin menyebutkan sini itu membantah mereka juga. Nah, barakallahu fikum. Bahwasannya kalam itu ditinjau dari penggunaannya, istimal penggunaannya ya. Ditinjau dari penggunaannya terbagi menjadi dua, hakikat sama majaz. Paham ya? Kalam yang hakiki sama kalam yang majazi. Fal itu apa sih kalam hakikat itu? kalam eh, kalau dikatakan hakikat sesuai dengan hakikatnya itu dia alatul lafzul musta'malu fi mabudi Allah sebuah lafaz yang digunakan untuk perkara yang memang diletakkan untuknya itu, Memang diletakkan untuk hakikat sesuatu tersebut itu Tidak untuk yang lainnya. Dalam artian tidak meminjam tidak meminjam sebuah kalimat itu loh. Tapi kalau yang tadi meminjam gitu, zaidul kata tadi, zaidul seperti singa. Nah, dia meminjam lafaz apa? Keberaniannya diganti dengan apa singa. Ini namanya majas itu. Eh, berdasarkan pembagiannya. Nah, tapi lah hakikatnya apa? Alat labdul musta'mal fima mudi'alah. Sebuah lafaz yang digunakan nafima untuk perkara yang mudi'alah memang diletakkan untuknya gitu. Paham belum? Memang diletakkan untuknya. Seperti contohnya apa? Contohnya seperti <clears throat> fikum. singa itu hewan yang atau singa itu binatang buas. Tepatnya bu. Memang seperti itu. Memang singa itu binatang buas pun, nah, itu hakikat seperti itu. Lihat sini. Misal contohnya asadun min hayawani muftaris. Asadun. Asad ini digunakan untuk apa? Hewan singa. Lil hayawan muftaris untuk hewan buas. Muftaris itu buas ya. Memangsa buas. Paham belum? Ini hakikat ya ini. Hakikat bahkan asadun sunnah disebut dengan apa? Malikul Ghabah itu. Malikul Ghabah, raja hutan. Malikul Ghabah, raja hutan disebut dengan singa kan? Hewan. Nah, dan ini namanya hakikat itu. Ya, maksudnya dalam artian biasanya biasanya itu menguasai hewan yang lain itu, Paham ya? Nah, tapi di sini intinya apa? Asadun itu digunakan untuk hewan yang atau untuk nama binatang buas, benar kan? Singa. Fakhara bi qaulina al-musnahmal keluar dari ucapan kami, nah, atau keluar dikeluarkan dengan ucapan kami ini Al-musta'mal al-muhmal. Al-muhmal itu berarti kalam yang tidak digunakan. Musta'mal yang digunakan, muhmal itu yang tidak digunakan. Fala yusamma haqiqatan wala majazan. Kalam yang tidak digunakan itu tidak dinamakan hakikat, tidak pula majaz. Sudah kita jelaskan ya. Pendapat yang salah masalah majaz ini enggak usah bingung. Laisa hunaka majazun la fil kitab wala fis sunnah wala fil lughah al-arabiyyah itu yang sahih. Tidak ada di sana majas, tidak dalam Al-Quran, tidak pula dalam Sunnah, tidak pula dalam bahasa Arab yang ada itu hakikat. Cuman hakikat itu berbeda-beda. Paham ya? Hakikat itu berbeda-beda. Kita lihat sini. Cuman kita ikuti alur beliau. Alat beliau juga terlanjur membahas masalah majas, kita ikuti apa yang beliau sampaikan di sini. Wa kharaja biqaulina fi ma mudi'alah al-majaz. Keluar, dikeluarkan apa keluar dengan ucapan kami untuk perkara-perkara yang memang diletakkan untuknya atau untuk sesuatu yang diletakkan untuknya al-majaz. Karena majaz ini lakukan nanti diletakkan bukan untuknya aslinya. Minjam lafaz itu istilahnya majaz itu. Semacam minjam lafaz. Seperti apa? Nah, tadi Zaidun kal asadi. Zaid itu seperti singa. Meminjam lafaz singa untuk apa? Keberaniannya. Namanya apa namanya? Majaz. Tahu nih? Jadi lafaz itu diletakkan Zaidun kal asadi. Zaid seperti singa, ini hakikat apa enggak? Bukan hakikat. Kenapa? Karena lafaz kalau asadi diletakkan bukan untuk aslinya, tapi untuk seakan-akan meminjam lafaz dulu. Untuk lafaz Berbeda kalau kita katakan asadun ya, lil hayawan muftaris. Singa itu adalah nama untuk hewan yang buas. Benar ya? Hah? Benar enggak? <laughs> Loh, Singa itu sebuah nama itu binatang buas itu enggak? Benar. Oh ya, benar. oh, <laughs> nah, kita lihat sini. Wa tanqasimul hariqah ila salati aqsam. Nah, sekarang kalam yang sifatnya hakikat itu hakiki itu masih terbagi menjadi tiga lagi. Lughawiyyatin wa syar'iyyatin wa 'urfiyyatin. Hakikat tapi hakikat secara apa itu? hakikat secara bahasa atau hakikat secara syariat atau hakikat secara urfiyah, secara adat istiadat atau kebiasaan. Paham belum? Sangat sekarang contoh seperti ini. Nah, contohnya sekarang seperti ini. Nah, barakallahu fikum. <clears throat> As-salatu lughatan, salat itu secara bahasa adalah ad-du'a. Nah, ini berarti kita bawa kita bawa makna salat secara bahasa itu. Hakikatnya, hakikat bukan majas. Karena sholat terbahasa sama doa. Paham ya? Inna sholat apa? Sakanul lahum itu. Sesungguhnya sholat kalian ini bukan sholat takbir itu bukan doa kalian. Ya. Paham ya? Doamu. Paham ya? Nah, ketenangan untuk mereka menunjukkan bahwasanya sholat itu sholat dasar maknanya apa? Doa. Tapi secara apa? Secara hakikat secara apa? Tamulam. Nah, Nah, adapun secara istilah lain lagi. Harakatun maksusatun, fi maksus, bikiratun maksusatun, ya kan? Nah, alati uftutiha bitakbir wa uftutima bitaslim. Itu harakat yang khusus di yang khusus dengan bacaan-bacaan yang khusus. Paham ya? Kemudian diawali dengan takbiratul ihram, akhir dengan salam. Itu salat secara istilah, secara syar'iyyah, ya kan? Salat secara syarinya. Hakikatnya tadi? Hakikat syar'inya. Belum. Bagaimana buat kalau Kalau hakikat manusia seperti misalkan apa? Misalkan ada orang untuk masalah masafah perjalanan jarak itu untuk orang dikatakan safar itu kembali ke urf, kembali ke urfiyah. Nah, jadi kalau orang masalah sekarang mengatakan itu safar, ya berarti itu safar. Berarti itu apa tadi? Hakikatun urfiyah. Paham ya? Hakikatun urfiyah seperti itu. Nah, hakikat tapi sesuai dengan urf, sesuai dengan urf. Nah, kita lihat sini, falugawiyatu hiya al-lafdul mustaqman fi ma mudi'alahu fil lughah. Maka kalam yang sifatnya atau hakikat yang sifatnya lughawiyah adalah sebuah lafaz yang digunakan fima untuk perkara atau untuk sesuatu. Nah, wudi'alahu diletakkan untuknya di dalam bahasa Arab, di dalam bahasa. Jadi dalam artian secara globalnya kita katakan hakikat lughawiyah itu adalah secara bahasa lughawiyah dilihat ditinjau dari secara bahasa bukan secara syariat bukan secara urfiah juga nanti secara secara urfiah itu kembali ke adat setempat misalkan urf nah kita lihat sini jadi lafaz yang digunakan nah pada perkara yang diletakkan padanya fil lughah secara bahasa dalam bahasa fa kharaja bi qalina fil lughah al haqiqatu syar'iyyah wal urfiyah maka keluar dengan ucapan kami di dalam bahasa bahasa apa itu? Hakikat secara syariat dan hakikat secara urf. Oh ya? Nah. Misal dari salat tadi ini. Contohnya adalah salat. Salat itu apa? Salat itu dilihat dulu maknanya apa? Salat yang mana yang diinginkan? Misal dari salat contohnya adalah salat fa inna haqiqataha lughawiyah. Karena sesungguhnya hakikat daripada salat itu secara bahasa Arab, secara bahasa ad-du'a. Allah tahu jadi perlu perhatikan ini. Nah, fatna barakallahu fikum fatahmal alaihi atau fatahmil alaihi fi kalami al-lughah maka engkau membawa nah barakallahu fikum kalam tersebut kepada kalam al-lughah dalam bahasa Arab paham ya nah atau fatahmal itu misalnya fatahmal itu milik hakikat hakikat lughawiyah engkau maka engkau maka dan hakikat bahasa tadi dibawa kepada apa dibawa kepada kalam al-lughah, kalam ahli bahasa Arab. Paham belum? allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Yusalluna 'alan nabi. Itu salat bukan itu? itu. Ya? allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sungguhnya Allah Taala dan para malaikatnya, malaikat itu salat untuk Rasulullah. Salat atau bukan? Tapi apa? Doa. Paham ya? Doa permintaan, dan sanjungan eh, dari Allah Subhanahu wa taala eh, itu untuk apa untuk Nabi kita Muhammad SAW di di apa di atas eh, di atas langit di hadapan Rasulullah SAW di langit itu. Yang kita lewati malam kan? Nah, asana min Allah Jalla wa Ala, nah amama al malaik a'la sana. Malaik a'la maksudnya penduduk langit, para malaikat. Kamu maksudnya ya? Nah, itu secara bahasa. Paham? Jadi kalau seperti itu kan misal kita berbicara atau membahas misalkan dalam sebuah pembahasan ada Contohnya al-kalamu fil lughah. Namanya atau misalkan as-salatu lughatan, az-zakatu lughatan, as sawmu lughatan. Itu hakikatnya itu. Hakikat lughawiyah. Baru nanti di, dirinci biasanya as-salatu fil syara' atau as-salatu fil istilah itu berarti al-kalam hakikat juga tapi hakikat syar'iyah. Seperti itu nanti barakallahu fikum. Paham ya? Paham? Ya, contohnya as asom sawm ar salah bahasa apa? asom asom menawatan alimsah menahan. Menahan itu umum nggak nih? Menahan itu umum nggak sih salah bahasanya? Umum. asom menawatan alimsah Nah, barulah dia asom syar'an. Nah, itu berarti nanti hakikat syar'inya. Paham ya? Nah, menahan apa? Menahan makan ya kan? Ya, barakallahu fikum alimsah imsaku 'anil muftirat ya, min Nah, barakallahu fikum min tulul fajr ila langsung syams Nah, mulai dari terbitnya fajar hingga hingga apa? hingga terbenamnya matahari. Berikutnya, wal haqiqatu asy-syar'iyyatu hiya lafzul mustahmal fi ma ala lahu syara'. Hakikat syariah, hakikat syariah yang secara syariah, secara syariat itu bagaimana? Sebuah lafaz yang diletakkan atau digunakan fima pada perkara wudi'alah yang diletakkan untuknya fi syara' di dalam syariat. Memang lafaz itu digunakan Memang lafaz tersebut diletakkan untuk menyakiti di dalam syariat itu. Apa contohnya nanti barakallahu kita lihat sini. Fa kharaja biqalina maka keluar dengan dengan ucapan kami fi syara' al-haqiqatul lughawiyah wal urfiyah. Hakikat secara bahasa dan hakikat secara uruf, secara adat. Ini tidak masuk dalam syariat. Paham belum? Ewa. Ya contohnya hakikat secara syariat salat itu apa sih? Misal dari misal dari contohnya as-salatu salat. Fa inna hakikataha syar'iyyah, maka sesungguhnya hakikat dari salat itu secara syariat adalah al-aqwalu wal af'alu al-ma'lumatu al-muftatahatu bitakbir al-mukhtatamatu taslim Perhatikan ini yaitu ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang sudah diketahui secara apa? dalil yang diawali dibuka dengan takbir, takbiratul ihram dan diakhiri atau ditutup dengan salam. Itu namanya salat serata, salat syariat. Paham ya? Tapi hadis atau syariatnya. hukum fi kalamin syara' al dalil maka nah barakallahu fikum maka dibawa nah hakikat syar'inya tadi eh, kepada kalam al paham ya nah pada alam eh, kalamnya ahli syar'at ala dari untuk memaknakan salat dimanakan dengan apa? makna tadi. Paham ya? Ya. Paham belum? Nah, jadi seperti itu. Kemudian berikutnya satu lagi. Wal hakikatul urfiyah sekarang sekalian gitu, ya, sekalian pembagian ya. Jadi hakikat secara urfiah itu bagaimana? Hakikat secara adat atau kebiasaan bagaimana maksudnya? Hiya Allah, lafzul musta'mal fi ma mudi'alahu fil 'urf, yaitu sebuah lafaz yang digunakan pada perkara yang menjelaskan untuknya fil 'urf di dalam 'urf, dalam ya, kebiasaan atau adatnya. Fa kharaja bi qawlina fil 'urf al-haqiqatul lughawiyyah wa syar'iyyah keluar dengan ucapan kami fil 'urf adalah hakikat secara syariat dan hakikat secara bahasa. Misal iya. dari contohnya sekarang sana, nah barakallahu fiikum secara urf bagaimana adabah. Ya, ini apa sih dabah ini? Dabah itu apa? Eh, wa minhum man yamshi nah barakallahu fiikum eh, nah barakallahu fiikum Allah taala berfirman apa itu? Bukan yang masalah rezeki itu. Ila rizquha itu. Wa man batin fil ardi inna allahi rizquha. Nah, gabah itu maknanya umum enggak? Umum di situ. Manusia juga masuk gabahnya itu. Semuanya yang hidup melata yang di muka bumi, hewan, manusia, manusia juga situ. Paham ya? Inna allahi rizquha. Nah, sekarang perhatian sini. Wa misal dari gabah. Fa inna hakikatah hakikat gabah itu, gabah itu sendiri kalau dikembalikan pada hakikat urfiah kebiasaan adatnya yang mencapai itu datul arba' Itu hewan-hewan memiliki apa? Empat kaki. Minal hayawan dari kalangan hewan. Manusia ini hewan juga. Manusia ini. Eh? Hayawan natik dahik. <laughs> Gitu kan? hewan yang bisa berbicara tertawa. Bisa tertawa juga bisa nah bisa bicara. Tapi yang diinginkan di sini lain ya, diinginkan ya. Perhatikan ini. Datul arba minal hayawan maksudnya manusia tidak masuk kalau di sini. Secara urf, secara urf bukan secara keumuman, ya, secara urf. Paham ya? Ada dabah, secara dabah. ya, diinginkan hewan, binatang dengan ternak itu diantaranya. Paham ya? Nah, zatul arba' min hayawan. Fatuh man alaihi fi kalami ahli urf. Nah, maka eh, hakikat tadi itu dibawa pada ucapan ahli urf orang yang ucapan-ucapan. Nah, barakallahu fikum eh, ahli urf orang yang terpapakan dengan adat atau biasaan dari itu. Biasanya apa? Adatnya apa? Paham salah ya? Faedahnya apa faedahnya barakallahu fikum? Wa faedatu ma'rifati taqsim al hati haqiqah ila taqsam. Faedah tujuan mengenal atau mengetahui pembagian hakikat terbagi menjadi tiga jenis ini, annahu min kulli lafdhin 'ala hu al-haqiqi fi mawdi'in istimalih. Maksudnya adalah apa fungsinya faedahnya? Annahu agar kita bisa membawa setiap lafaz itu sesuai dengan maknanya yang hakiki itu. Karena nanti semuanya ada hakikat nanti fi mawdi'in istimalih pada tempat penggunaannya fayuhmal fi istimalih an-nuzah ala al ghawiyah maka di maka dibawalah pada penggunaan ahli bahasa itu kepada apa? kepada hakikat secara bahasa wa fi istimal syara' dan juga pada penggunaan syariat ala hakikat syar'iyyah pada pada hakikat secara syariat wa bi istimal al-'urf dan juga ucapan atau kalam nah barakallahu fikum al-'urf nah Eh, maka dibawa kepada hakikat secara ada atau kebiasaan tadi itu. Semuanya dibawa letak di tempatnya itu. Ini hakikat secara apa ini? Secara alfiah atau secara syariah atau secara lugawiyah itu? Paham ya? Seperti itu perlu diperhatikan. Nah, seperti al-bid'ah lughatan ya kan? Kita secara bahasa adalah apa? Eh? Apa? Kita secara bahasa Kullu ma ahdatsan min ghairi sahabat setiap perkara yang baru yang diadakan tanpa ada fatwa sebelumnya. Umum nggak itu? Umum. Paham ya? Nah, kullu ma bisa nah min ghairi Seluruh perkara yang di yang dibikin yang tidak ada tempat sebelumnya seperti mobil bentuknya nggak ada pesawat kulitnya paham ya jadi dibuat kepada maknanya masing-masing sesuai dengan kadarnya nah yang diinginkan yang bid'ah di sini kita apa kul bid'ah dan dalalah bid'ah secara syariat kullu ma'ruf fid din Naam min ghairi dalil min kitab wal min sunnah seperti itu. Wa sudah biha ta'abbud gitu. Setiap perkara yang baru dalam agama ini yang tidak ada dalilnya dalam Al-Qur'an atau dalam As-Sunnah yang diinginkannya adalah ibadah itu adalah perkara bid'ah. Jadi cukup sekian dulu yang sampaikan. Berikutnya insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya karena membahas seperti ini masalah majas hakikatnya memang seperti ini agak istilahnya kamu kamu tak cuman intinya barakallahu fikum intinya nanti tidak ada majas dalam Al-Qur'an maupun dalam As-Sunnah maupun bahkan dalam bahasa Arab tidak ada majaz semuanya hakikat cuman hakikat dibawa pada tiga perkara tadi hakikat secara bahasa hakikat secara syariat hakikat secara urf urfiyah tadi biasa ya, subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha